Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fiddin, din, azami wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Ha'iyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Habibullah taala. Kata beliau setelah kemarin kita baca pantunnya mengenai larangan kita mengikuti hawa nafsu dan pendapat-pendapat para tokoh yang tentunya ketika jauh daripada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata beliau, "Hadi mas'alatun ukhra." Ini permasalahan yang lain. Wahia yaitu annahu la budda an yakuna hunaka khilafun bainal ulama fil masail. Bahwasanya di sana pasti akan ada perselisihan di antara para ulama dalam sebagian permasalahan. Pasti ini. Jadi jangan sampai kita mengharapkan kemudian semuanya ijma', kemudian semuanya enggak ada perselisihan, pasti ada perselisihan. Nah, di kalangan para ulama ada perselisihan, mungkin masalah fikih atau masalah yang lainnya. Nah, perselisihan itu pasti ada. Cuman ketika ada perselisihan, kembalinya ada dua perkara, imma al-haq imma al-batil. Setelah al-haq enggak ada lagi kecuali kebatilan. ada ba'dal haqi illa dhalal. Nah, maka tidak ada lagi setelah al-haq kecuali adalah kesesatan. Kita lihat. Hada yaqul, yang ini mengatakan hada halalun wa hada yaqul hada haramun. Ulama ini mengatakan ini halal dan yang satunya mengatakan ini haram. Wa hakadha yajri al-khilaf bainal ulama bil masail i'tiqadiyyah wal masail al-amaliyah wal muamalat. Kata beliau, demikianlah akan senantiasa terus ada perselisihan di antara para ulama baik dalam masalah apa? Masalah keyakinan. Paham ya? Masalah keyakinan dan masalah praktek amalan dan masalah muamalah. Fal khilafu yaqa'u bila syak. Kata beliau, maka yang namanya perselisihan pasti akan terjadi tanpa diragukan lagi. Jadi kalau kita melihat perselisihan enggak usah bingung karena mau enggak mau tetap perselisihan itu ada gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Ana pengennya mau belajar eh, ajaran yang enggak ada perselisihan sama sekali, enggak akan dijumpai. Perselisihan pasti ada. Hanya saja kalau ada perselisihan, ahlu sunnah wal jamaah sudah diberikan kunci, solusi yang terbaik kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ayat yang terulang-ulang itu kan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Qur'an, war Rasul yaitu As-Sunnah. Selesai. Nah, itu solusi yang terbaik. Jangan dikembalikan kepada pemikiran para tokoh atau kepada nah barakallahu fikum pemikiran individu. Kita lihat. Kata beliau, wahati tabiatul bashar ini adalah tabiatnya manusia. Yang namanya manusia itu nggak akan terlepas dari perselisihan. Walaupun kita hidup sudah tenang, makmur, masya Allah, rezeki lancar, perselisihan pasti ada. Perselisihan pasti ada. Walayyazaluna muhtanifin dan mereka terus menerus senantiasa berselisih. Illa man rahimah rabbuk kecuali orang yang Allah Taala atau kecuali orang yang Rabbmu itu merahmatinya. Jadi sedikit sekali orang hidup tanpa perselisihan itu. Seringnya dan pasti perselisihan itu ada. Nah, cuman orang itu kan macam-macam cara menghadapi perselisihan, cara menghadapi permasalahan. Yang paling bagus, yang paling tepat orang itu tidak suka bikin masalah, tapi kalau sudah ada masalah siap menghadapinya dan tidak lari dari permasalahan. Paham maksudnya? Jadi tidak membuat masalah. Anak nggak pengen bikin masalah, tapi kalau ada masalah siap menghadapi dan tidak lari dari permasalahan. Karena nggak bisa kita lari dari permasalahan. Mau jual beli ada permasalahan, ya enggak? Mau kehidupan sehari-hari bermuamalah ada permasalahan. Tapi kita enggak bikin masalah. Kita enggak boleh bikin masalah kan? Tapi kalau sudah ada permasalahan siap menghadapinya dan tidak lari dari permasalahan. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, "Walakin la yajuzu lana an na'khudha ma nuridu min al-aqwal wa ma yuwafiqu raghbatina wa may yuwafiqu raghbatana wa syahwatina. Ini penting sekali. Akan tetapi walaupun ada perselisihan enggak boleh bagi kita untuk mengambil ucapan yang paling kita inginkan. Maksudnya kita hanya mengambil yang kita inginkan saja, bukan. Nah, eh, mengambil apa yang kita inginkan dan mengambil apa yang mencocoki hawa nafsu kita dan keinginan kita bukan itu. Tapi bagaimana? Yang kita ambil yang mana? Wa inna ma na'khudhu min al-aqwal ma qama 'alaihi dalil min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ketika ada perselisihan, kita mengambil ucapan-ucapan yang tegak padanya dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Inilah yang menggiring kita untuk tidak taklid. Karena taklid itu sangat berbahaya sekali. Takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Taklid itu menurut kami disebutkan dalam mandumah. Nah, barakallahu fikum al-waraqat nah oleh al-Imam Al-Amriti rahimahullah, takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Taklid menurut kami menerima ucapan orang yang berkata tanpa dia menyebutkan hujah bagi orang yang bertanya. Nah, itu termasuk perkara yang sangat berbahaya. Walaupun para ulama merinci masalah taklid itu ada yang diperbolehkan. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih al di akhir-akhir pembahasan beliau terhadap kitab apa itu? Al-Usul min Ilmi Usul ada taklid yang diperbolehkan. Seperti taklidnya orang awam yang baru ngaji, enggak tahu apa-apa dia. Suruh potong-potong sirwal sampai di atas mata kaki, potong dia enggak tahu dalilnya, ya nggak? Suruh pandangan jenggot, pandangan jenggot, dalilnya enggak tahu dia. Tapi arahan-arahan tadi ada dalilnya itu yang perlu kita perhatikan. Iya enggak? Kita misalkan ngajar berdakwah di lingkungan tengah-tengah orang awam misalkan. Mereka kalau kita suruh ngapal dalil kira-kira keberatan atau enggak? Keberatan. Tapi kita arahkan. Yang kita arahkan tersebut tidak terlepas dari dalil. Panjangkan jenggot ada dalilnya. Tersebutkan walaupun beliau belum atau orang awam tersebut belum hafal. Paham ya? Kemudian kita arahkan. Nam celana upayakan di atas mata kaki dalilnya ini. Walaupun dia belum hafal dalilnya. Nah, di saat itulah dia diperbolehkan untuk taklid. Paham ya? Wa illa pada asalnya positif yang kita sampaikan itu ada dalilnya. Jadi bisa dikatakan ini lebih bagus. Nah, karena apa? Karena orang-orang awam itu biasanya menilai ahlu sunnah dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Kita ngatakan kepada mereka, kami nggak menutup kalian untuk saat ini menghafal dalil. Tapi yang kita sampaikan upayakan ada dalilnya. Itu penting ya. Yang kita sampaikan ada dalilnya. Perkara nanti dengan berjalannya waktu yang namanya orang baru ngaji itu nanti kan akan menghafal dalilnya sendiri. Biasanya gitu. Awal mula kita dulu nggak tahu, jenggot itu dipanjangkan, dalilnya mana kita nggak tahu kan? Yang nyuruh ustaz kita. Tapi lama-lama dengan berjalannya waktu tahu oh, ini dalilnya ini. Gambar masuk haram oh, dalilnya ini. Eh? Kemudian praktek eh, ribawiyah haram dalilnya ini. Tahunya dengan berjalannya waktu tadi itu. Naam. Kita lihat jadi bagus sekali ini arahan Syekh Shalal Fauzan habibullah taala kita mengambil ucapan para ulama ketika ada perselisihan yang ucapan tersebut dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa hadza kama fi qouli ta'ala yang seperti ini sebagaimana firman Allah taala ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Ini perlu diperhatikan baik-baik faedah yang sering terulang-ulang. Di dalam lafaz wa ulil amri minkum enggak ada lafaz ati'u. Paham ya? Jadi yang disendirikan dua, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, kemudian wa ulil amri minkum dan taatilah para pemimpin di antara kalian. Kenapa enggak ada lafaz khusus ati'u ulil amri minkum? Karena taatnya kita kepada pemimpin kita sebatas mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Paham soalnya ya? Jadi kalau mereka memerintahkan, nyuruh kita, menghimbau kita dengan himbauan yang berseberangan dengan Al-Quran Sunnah, maka kita berhak untuk menolak dan tidak melaksanakannya. Paham ya? Adapun kalau sifatnya paksaan itu jelas perkaranya tidak diperselisihkan lagi. Di hadapan Allah Taala kita punya hujah. Kenapa dulu kamu mengerjakan? Kita dipaksa. Selesai. Tapi kalau himbauan dilihat kembali pada dalilnya. Ini syar'i atau tidak? Ma'ruf atau tidak himbauannya? Caranya gitu. Paham ya? Bukan semua perintah kemudian kita laksanakan tidak, dilihat dulu perintahnya ma'ruf atau tidak. Naam. Ini penting sekali ya. Kemudian berikutnya, apabila kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya ketika Rasulullah masih hidup saat itu. Tapi ketika Rasul sudah meninggal, dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. rasul ini adalah As-Sunnah. Nah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairun wa aslu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus jalan keluarnya. Ini solusi yang terbaik ini. Kalau ada perselisihan, solusi yang terbaik kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Selesai. Farudduhu ila Allah ila kitabillah Al-Qur'an maksudnya. Kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Qur'an. War Rasul wa yurja'u ilaihi fi hayatihi alaihi salatu wassalam wa Dan kembalikanlah kepada Rasul, dikembalikan kepada beliau ketika beliau masih hidup dan ditanya langsung. Amma ba'da mautihi fayurja'u ila sunnatihi. Adapun setelah beliau meninggal, maka dikembalikanlah atau dikembalikan kepada sunnahnya. Faka'annahu mawjudun alaihi salatu wassalam biwujudi sunnatih masyaAllah. Seakan-akan Rasulullah itu masih ada dengan keberadaan sunnahnya ini. Jadi dikembalikan ada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Masya Allah. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa innahu ini wasiat yang perlu kita perhatikan baik-baik fa innahu man ya'ish minkum Fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka barang siapa di antara kalian yang masih hidup setelah aku meninggal, niscaya akan menyaksikan melihat perselisihan yang banyak. Sekarang kita saksikan atau tidak? Kita saksikan perselisihan yang sangat luar biasa. Hebatnya bukan main. Perselisihan yang sangat besar. Tapi solusinya apa solusinya? Fa'alaikum sunnati maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatul ar rasyidin dan juga sunnahnya para ar rasyidin di dalam mereka mengamalkan dan juga menjalankan sunnahku. Karena bukan sunnah khulafa rasyidun per individu bukan ya, tapi khulafa rasyidun ketika mereka menjalankan sunnah Rasulullah kita ikutin. Paham belum? Oleh karena itu kalau ada khulafa rasyidun beristihad dengan suatu istihad, kok berseberangan dengan dalil Al-Qur'an Sunnah, kita wajib kembalinya kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Seperti masalah enam merapikan atau mencukur jenggot kalau sudah satu genggam misalkan. Istihad sebagian para sahabat. Paham ya? Tapi Rasulullah bagaimana? Rasulullah prakteknya, amalannya memanjangkan tidak mencukur. Kita ikut Rasulullah atau sahabat? Rasulullah. Itu kalau orang yang masih jernih dan juga masih normal pemikirannya seperti itu. Bukan ini kan sahabat. Masa kita nggak boleh mencontoh sahabat? Kita katakan boleh, tafadhol silakan. Tapi mencontoh sahabat ketika sahabat tersebut tidak berseberangan ajarannya dengan apa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kitabnya dalil yang kuat. Apa itu? Wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu kalau ada istihad, paham ya? Istihad sebagian para sahabat berseberangan dengan ajaran Rasulullah, kita lebih mengedepankan ajaran Rasulullah. Caranya gitu, bukan bermudah-mudahan ini kan istihad sahabat. Kita boleh milih ini. Keliru. Eh, kita pilih yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah caranya gitu. Nah, Kita lihat wa qala alaihi salatu wassalam tarikun fiikum man man ini tarikun fiikum ma inta tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Ini sudah terulang-ulang ini. Artinya wasiat Rasulullah sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian Apabila kalian berpegang teguh dengan sesuatu tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya setelahku. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, Al-Qur'an dan sunnahku. Bayangkan, dua perkara yang akurat sumbernya, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, barakallahu fikum tidak ada kekurangan di dalamnya. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau mau selamat itu, pegang erat Al-Qur'an was sunnah. Fala yajuzu an na'khudha min al-aqwal ma nashtahi Au yuwafiqu raghabatina au ahwa au yuwafiqu raghabatina au ahwaana au naqul hadha au sa'ul nas wa aysar nas wal wal muranah nah, wal murawwanah matlubah artinya kita nggak boleh mengambil ucapan-ucapan para ulama sesuai dengan yang kita inginkan ini hati-hati eh, sebagian ahlu bid'ah wa dhalal hizbiyun ketika mereka melihat fatwa ulama, mereka mencari fatwa-fatwa yang mencocoki hawa nafsu mereka. Sehingga terkadang bolehkan ini, bolehkan itu dengan fatwa yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Boleh kita zakat fitrah eh, kalau keadaannya seperti ini boleh dengan uang katanya. Dalilnya mana? Ya ada dalilnya, cuman karena nggak memungkinkan virus corona katanya. Allah mustahil Padahal mungkin nggak dengan beras. Mungkin. Eh, jaraknya jauh pun mungkin. Nah, kita harus kembali ke dalil istilahnya bukan sesuai dengan hawa nafsu. Ini enggak ada dalil tapi Syekh Fulan bolehkan. Nah ini, hati-hati. Kalau teman dalilnya Syekh Fulan, orang-orang yang merokok aja merokok, ya, yang mereka membolehkan rokok itu punya dalil juga itu loh. Syekh kan membolehkan rokok itu haram kalau terus-menerus, kalau teman sekali dua kali makruh katanya. Allah Ustaz. Memang rincian seperti itu kadang dengan hawa nafsu itu ya, dengan hawa nafsu. Jadi hati-hati. Dan kata beliau bagus sekali. Tidak boleh kita mengambil ucapan-ucapan para ulama yang sesuai dengan kita inginkan dan yang mencocoki dengan keinginan kita atau mencocoki hawa nafsu kita atau kita mengatakan inilah yang paling bebas untuk manusia pendapat inilah yang paling mudah untuk manusia nah barakallahu fikum padahal ketelitian itu diminta gitu ya dalam artian kita harus teliti bukan yang paling mudahnya ketika ada perselisihan dalam masalah fikih atau dalam masalah yang lainnya itu jangan mencari yang mudahnya ya? tapi carilah yang sesuai dengan dalil itu walaupun berat memang seperti itu memang ya Nah, barakallahu fikum kalau mau cari mudahnya, orang salat yang lebih enak ini. Ini santai ini. Eh, Allahu akbar ini. Pendapatnya ada juga. Eh, dinukilkan dari Abu Hanifah dan juga semisalnya. Tapi kan kita gini. Karena sesuai dengan dalil itu ya istilahnya ya. Nah, kalau fikum seperti itu. Kalau mau nyari mudahnya, orang-orang nanti enggak ada latihan bahasa Arab lagi. Karena menurut madhab Abi Hanifah diperbolehkan dia nambahkan gerakan sholat itu dengan bahasa yang dia pahami. Allah Maha Besar. Boleh? Paham ya? Berdasarkan madhab seperti itu. Tapi kan enggak sesuai dengan dalil itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Karena dalil dalilnya kan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru. Imam itu dijadikan untuk diikutin. Kalau imam itu takbir, takbirlah kalian. Takbir ya Allahu Akbar bahasa Arab, bukan Allah Maha Besar. Paham ya? Berdasarkan madhab diperbolehkan itu ya. Tapi madhab yang keliru. nah Allah musta'an. Ini bagus sekali nasihat ini. Nah, jangan sekedar kita mengambil ucapan para ulama yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Na'am. Fahada kalaman batil. Ini adalah ucapan batil. Mengambil ucapan para ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian mengatakan inilah pendapat yang paling mudah. Pendapat yang paling luas. Eh, pendapat yang paling luas katanya. Kama yaquluhu katsirun al quttab al-yawm ashabul ahwa. Sebagaimana yang diungkapkan kebanyakan para nah penulis kitab saat ini dan juga para pengikut hawa nafsu. Wa yaqulun al-ikhtilafu rahmah ini. Bodohnya mereka di sini. Mereka mengatakan perselisihan umatku ini adalah rahmat. Nukilkan ucapan Rasulullah. Al-ikhtilafu rahmatun. Perselisihan itu adalah kasih sayang katanya. Orang berselisih mana ada kasih sayang? Ya enggak? Ini mereka gembar-gemborkan ini ya, ucapan seperti ini. Padahal apa? Nah barakallahu fikum tidak ada dalil yang sahih mengenai perselisihan itu adalah kasih sayang. Orang kalau berselisih, sayang enggak kira-kira? Enggak sayang. Disebutkan dan nukilkan al-ikhtilafu rahmatun. Dengan dalil katanya Rasulullah mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat katanya. Adalah kasih sayang. Kita katakan enggak benar. Hadisnya itu la asalahu, enggak ada sumbernya. Hadisnya itu bisa dikatakan palsu bahkan. Paham ya? Nah, yang jelas kalau hadis palsu itu otomatis dhaif, lemah. Paham ya? Nah, karena apa? Karena berseberangan dengan dalil itu ya. Yang namanya khilaf itu bagaimana al-khilafu syarrun kata Rasulullah. Perselisihan itu jelek. Nah, oleh karena itu yang mereka ungkapan tadi tidak benar. Perselisihan itu adalah kasih sayang. Wa naqul kita katakan kata Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, al-ikhtilafu laysa birahmah. Perselisihan itu bukan kasih sayang. Al-istima'u huwa rahmah wal ittifaq huwa rahmah. Justru yang namanya kasih sayang itu adalah bersatu. Eh, bersatu, sepakat, itulah yang namanya rahmat kasih sayang. Amman ikhtilafu fa innahu 'adzabun wa syarrun. Adapun perselisihan itu adalah azab dan kejelekan. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu al-khilafu syarrun. Sebagaimana ungkapan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, perselisihan itu adalah kejelekan, bayangkan. Jadi jangan sampai keliru ya. Katanya berselisih itu katanya kasih yang katanya. Kita katakan siapa yang bilang? Orang kalau berselisih itu nggak akan terjadi kasih yang di situ. Paham ya? Yang ada hanya apa? ribut. Nah, seperti itu. Fal ikhtilafu mawjudun, perselisihan pasti ada. Walakin laisa ma'na dhalik an naqul bukan berarti makna tersebut adalah kita mengatakan hadza min sa'atid Perselisihan ini merupakan bentuk luasnya agama ini. Itu enggak benar juga. Karena perselisihan itu muncul karena ada apa? penyelewengan terhadap syariat dan juga nah barakallahu fikum unsur penentangan terhadap syariat. Coba kalau kembali pada Al-Qur'an Sunnah, semuanya akan bisa bersatu. Jadi sekarang kita lihat perselisihan yang ada di sana ngaku Ahlussunnah, sunnah, sana sunni salafi, di sana salafiyun, sana aswaja misalkan. Itu sebenarnya bisa bersatu atau tidak? Bisa kalau mau kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah selesai. Itu kuncinya sudah. Tapi kalau tidak mau kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun ummah, enggak akan bisa bersatu. Nah, enggak akan bisa bersatu karena kuncinya Allah Taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jangan bercerai-berai. Mafhumnya dari ayat ini, kalau tidak mau bersatu di atas Al-Quran dan as Sunnah, tidak kembali kepada Al-Quran as dan Sunnah, pasti bercerai-berai. Pasti sudah. Nah, jadi nggak perlu antum apa? Bingung, ini bagaimana Ustaz bedakannya? Sana juga berjenggot, berjubah juga, sorban dipakai juga, cuma dakwah yang televisi. Yang sana bagaimana? Yang sana juga berjenggot, berjubah juga, tapi kalau pemilu ikut coblosan. Yang salah bagaimana? Salah itu e, berjenggot juga, berjubah juga, tapi membolehkan apa? Berontak misalkan. Cara membedakannya kembali ke mana? Dalil. Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran ada atau tidak misalkan? Dalam As-Sunnah sebutin atau tidak? Jadi pantauan seperti itu bagus sekali. Tapi kalau cuma sekedar kita nggak kembalikan kepada Al-Quran Sunnah, bingung, kepala pusing. Akhirnya dia mengatakan semuanya benar katanya. Yang mengaku Ahlus Sunnah semuanya benar. Karena pusing kepalanya sudah. Dia nggak nyari lagi dah, semuanya benar katanya. Kita katakan kebenaran berapa? Satu saja semuanya benar. Jadi kebenaran seribu berarti. Paham ya? Semuanya benar, ini yang pusing ya, ini anaknya bagian yang pusing ada kepalanya. Yang satunya bilang semuanya keliru. Dikit-dikit perselisihan kita ini pengennya satu, berselisih terus. Semuanya keliru katanya. Aku pun keliru juga. <laughs> Jadi dia karena bingungnya itu mengatakan semuanya keliru, dia pun keliru juga gitu loh. Jadi nggak ada yang benar. Jadi keliru juga ya. Allah musta'an. Ada juga yang ketiga. Yang ketiga ini ini sekedar apa? Menyebutkan apa? Orang-orang yang pusing sebabnya karena apa? Dia sibuknya di dunia internet. Dia nggak belajar di dunia internet, membaca semua artikel-artikel, bantahan-bantahan tapi tanpa bimbingan. Makanya bingung semuanya benar, katanya bilang semuanya salah. Ini yang ketiga ini. Anak nggak mau ikut-ikutan anak. Lebih baik anak sudah nggak usah ngaji lagi udah. Jadi orang awam lagi aja lah. Enggak terlepas dari perselisihan katanya. Padahal lebih jelek itu kan itu. Paham ya? Jadi keadaannya seperti itu biasanya barakallahu fikum karena tidak kuat mencerna dan juga jauh dari bimbingan para ulama. Sehingga apa? Andalannya dia hanya apa? Nah, barakallahu fikum, nah melihat, memperhatikan, dipahami dia sendiri itu berbahaya sekali. Tapi kita ingat-ingat baik-baik ya, Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaful ummah. Jadi bimbingannya itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan bimbingan para Salah saleh, bukan bimbingan per individu. Nah, jadi kalau orang belajar otodidak, belajar sendiri kok masya Allah bisa mengembangkan ilmu sana kemari, itu masih dikhawatirkan dia tergelincir. Hati-hati ya. Nah, para kalau fiqih, tapi harus ada bimbingan dari para ulama. Nah, Allah musta'an. Kita lihat kata beliau, "Li'anna ad laysa fi aqwalil ulama." Karena agama itu bukan berada di ucapan para ulama. Innamadinu bid-dalil, masyaallah. Hanya saja agama itu dengan dalil. Ini sering diucapkan. Hanya saja agama itu dibangun di atas dalil. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam Nuniyah dia mengatakan al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Madzaka wa taqlidu yastamiyani. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk beserta apa? dalilnya. Eh? yang mana ilmu dengan selain ilmu itu nggak sama. Ilmu dengan taklid itu nggak sama. bang ya? Ilmu dengan taklid tidak sama. Jadi jangan sampai nah kita apa gagal faham. Allah Ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah Rasul. Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini hukum globalnya semua perkara. Perkara dunia yang berkaitan dengan agama, kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnah Perkara agama jelas, perkara dunia nah memang kita kembalikan kepada ahlinya masing-masing. Karena perkara dunia itu kita kan posisinya kan keterbatasan nah mungkin ilmu kita. Jadi misalkan ilmu masalah emas ya kembalikan tukang emas, ya enggak? Ilmu masalah pembangunan kembalikan orang yang ahli bangunan itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah bersangkutan dengan akhirat, bersangkutan dengan agama, tetap kembalinya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat Hada huwal mizan alladhi baina aydina. Inilah timbangan yang ada di hadapan kita. Lam yakilna lam yakillallah lil khilaf aw ila ra'yi fulan wa qawli wa qawli alan. Allah Ta'ala tidak membebankan kepada kita dalam perselisihan seperti ini. Nah, Allah Ta'ala tidak membebankan untuk berselisih kembali kepada pemikiran si fulan atau ucapan si fulan. Bayangkan. Bal amarna bi an narji'a ila al-mizan wa huwa al-kitab was-sunnah akan tetapi Allah telah perintahkan kita agar kita kembali bertimbangan barometer ukuran timbangan. Apa itu? Alkitab was sunnah. Alkitab was sunnah. Jangan sampai terlepas dari dua perkara ini. Karena kalau terlepas dari dua perkara ini sumber kesesatan, sumber kebinasaan warganya iyad billah. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, فمن كان من أهل العلم ويستطيع أن يعرف الراجح من المرجوح فإنه لا يسعه أن يأخذ قول على على علاته حتى يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم artinya maka barang siapa yang dia punya ilmu ini penting ya barang siapa yang dia dari kalangan ahlul ilm punya ilmu dan mampu untuk mengetahui mana yang rajih mana yang kuat pendapatnya dan mana yang lemah marjuh itu lemah fa innahu la yastahu maka enggak diperbolehkan bagi dia untuk mengambil suatu ucapan sesuai dengan keinginan dia sampai dia menyodorkan pendapat tersebut kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini penting sekali jadi nah barakallahu fikum bukan seenaknya jadi kalau ada perselisihan bukan berarti kita suruh milih yang paling mudah mana pilih yang al aq pilih yang roje roje itu yang kuat kan ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang lemah. Jangan ini kan perselisihan, bebas kita milih. Tidak dikatakan demikian. Kecuali kalau perselisihannya dikenal dengan apa? Khilaf tanawu'. Khilaf tanawu' itu khilaf yang bisa dikatakan nah barakallahu fikum eh, datang dalilnya dari berbagai macam sumber misalkan. Yang perbuatan ini ada dalilnya, perbuatan yang ini ada dalilnya cuman orang berbeda-beda pendapat. Masalah doa istiftah. Ada yang menggunakan Allah akbar kabira ila akhirih ada yang mengatakan Allahumma ba'id baini ila akhirih. Itu perselisihan dikenal dalam khilaf tanawur contohnya di antaranya. Nah, itu atau milih yang mana silakan tafadhal. Paham ya? Nah, kemudian perselisihan di antaranya juga walaupun istilahnya khilaf tanawur ini pun kadang ada yang merajihkan, ada yang marjuhan itu. Tapi hukum globalnya kalau khilaf tanawur itu perselisihan yang bisa dikatakan tidak sampai mengeluarkan seorang dari ahli sunnah. Milih yang mana silakan. Paham ya? Seperti ketika bangkit dari Ruku, Allahu liman hamdah, ada yang sedekah, ada yang menjulurkan tangannya. Tafadhal, enggak perlu saling mentadbi' situ, sebutan mubtadi' melakukan kebid'ahan. Lah kenapa? Karena tangannya nah barakallahu fikum dijulurkan atau karena tangannya sedekatkan. Bebas, silakan tafadhal. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, seperti orang yang turun dari berdiri mau ke sujud, ada yang tangannya dulu, ada yang lututnya dulu, silakan mana yang mudah tafadhal. Paham ya? Dalam artian bukan berarti kita nah memberikan keluasan kemudian tidak ada dalilnya, dalilnya masing-masing ada dalilnya. Cuman khilaf yang seperti ini jangan sampai membuat apa? keributan itu ya, membuat keributan atau semisalnya. Kalau khilaf Nah barakallahu fikum tadot khilaf yang harus berselisih, mau enggak mau kita memilih yang rajih. Paham ya? Khilaf yang bertentangan maksudnya yang satunya ada pendapat, satunya ada pendapat. Pendapat yang satunya ini enggak ada dalilnya. Lemah pendapatnya. Bukan berarti kita milih yang itu, milih yang rajih, yang kuat dalilnya dan kuat pendapatnya walaupun berat untuk diamalkan. Caranya gitu. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa amma in kana min al-awam aw min al-mubtadi'in fi talab al-'ilm." Ini nasihat buat kita semuanya. Adapun kalau seandainya dia dari kalangan orang awam atau orang pemula dalam mencari ilmu, Fahada al ahlul ilm. Maka orang seperti ini bertanya kepada ahlul ilm. Tanya kepada orang yang berilmu. Jangan malu-malu. Kan sudah kita lewati kan ungkapan yang sering atau dengar malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau seandainya ada permasalahan tanyakan kepada ahlul dzikr ahlul ilm. Fas'alu ahlul dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm apabila kalian tidak mengetahui. Jangan diam saja. Karena permasalahan itu kalau sudah menumpuk karena kita enggak bertanya kepada ahlul ilm, diam terus, eh, semakin menumpuk, itu semakin apa? Pusing kepalanya. Terus bagaimana ya? Solusinya nggak ada. Tapi kalau ada permasalahan tanyakan kepada ahlu dzikir, ahlu ilm, dari kalangan para ulama ahlu sunnah, para asatidah ahlu sunnah, seperti itu. Nah, Jangan istilahnya wah lah malu, sungkan, segan bertanya. Kita katakan dalilnya banyak untuk masalah masalah apa pertanyaan tersebut. Coba bayangkan, hadis yang sering anak ulang-ulang itu, seorang wanita nggak sembarangan, wanita perempuan eh, perempuan, kita laki-laki. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah tanya masalah mandi junub, bayangkan. Kira-kira kalau orang berpikir malu nggak kira-kira? Malu, tapi karena itu kebenaran tanya gitu loh ya. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi, mandi janabah kalau dia mimpi basah? Apakah Rasulullah? "Na'am, idza ra'atil ma." Iya, kalau dia melihat air. Paham maksudnya ya? Maksudnya pertanyaan yang kira-kira dohirnya itu kok memalukan, itu pun karena al-haq ditanyakan. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah taala tidak malu dari al-haq. Jadi seperti itu barakallahu fikum. Ini kunci yang sangat bagus sekali. Wal a'immatu yuhadziruna min akhdhi aqwalihim biduni ma'rifatid dalil. Dan para a'immah, para ahli ilm, mereka memperingatkan memperingatkan dari perbuatan mengambil ucapan para ulama tanpa mengetahui dalil. Ini hati-hati. Jangan sampai na barakallahu fikum kita mengambil suatu ucapan atau pendapat tanpa dalil. Fal Imam Malik rahimahullah, Imam Malik Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah. Naam. Beliau berkata, "Kulluna raddun wa mardudun 'alaihi illa sahibah hadzal qabr." Masyaallah. Kita semuanya ucapannya bisa ditolak eh, bisa nah barakallahu fikum enam terbantah kecuali pemilik kuburan ini siapa maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa kok beliau menyebutkan kecuali pemilik kuburan ini karena beliau saat ini mengajar di mana di Masjid Nabawi sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur di mana nah barakallahu fikum di Madinah itu semula dulu kuburannya itu memang enggak di dalam masjid karena ada perluasan khalifah saat itu barakallahu fikum akhirnya perluasan tersebutlah membuat kubur Rasulullah di masuk dalam area masjid. Ila aslinya tidak. Paham ya? Jadi itu bukan keinginan Rasulullah ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, bukan berdalil dengan itu akhirnya buktinya kubur Rasulullah dalam masjid. Akhirnya kita memasukkan kuburan dalam masjid enggak benar. Nah, Allah musta'an. Itu kekeliruan pada sebagian nah barakallahu fikum um, umara atau para pemimpin saat itu. Yakni Rasulullah SAW maksudnya adalah kuburan Rasulullah SAW maksudnya pemilik Nah, kuburan tersebut maksudnya adalah Rasulullah SAW. Semua ucapan bisa dibantah, bisa ditolak kecuali ucapan Rasulullah. Karena kalau ucapan Rasulullah apa yang kita wajib kita lakukan? Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Wa yakul awakullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibril ala Muhammadin SAW. la jadala haula. Allah. Ini kalau menarik bagus sekali ini. Kalau kapanpun eh, kapanpun setiap apapun datang kepada kami seseorang dia itu pandai berdebat sudah orang yang paling pandai berdebat kami tinggalkan orang tersebut dengan apa-apa yang dibawa turun oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW biar nah fikum itu yang mendebat mereka maksudnya apa? dalil ada orang datang ada debat dia pandai debat eh, tinggalkan dalil Al-Quran Sunnah biar Al-Quran Sunnah yang mendebat mereka itu Nah, itu maksudnya. Ikhwan fiddin azdan wasakumullah. Ambil dikit lagi. Ya. Wal imam syafi'i rahimahullahu ta'ala sahha al-hadits fa huwa madhhabi." Ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i tidak mengajak apa? Taklid. Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan apabila hadits itu sahih. Apabila suatu hadis itu sahih maka itulah madhabku, prinsipku, jalanku. Wa yaqul idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli 'urdal ha'id wa khudhu bi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini juga bagus ini. Imam Syafi'i siapa namanya? Muhammad bin Idris Abu Abdullah rahimahullah. Beliau mengatakan apabila ucapanku, pendapatku menyelisih ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lemparkanlah ini, lemparkanlah ucapanku ke tengah tembok. Lemparkan ucapannya dan ambillah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ucapan manusia selain Nabi dan Rasul itu enggak masuk, gitu ya. Oleh karena itu kalau kita ngikutin ngikutin apa? Dalil, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saya kita lewati ya. Contoh yang sangat nah barakallahu fikum nampak dan jelas sekali orang-orang yang dulunya mengharamkan sesuatu kemudian membolehkan dalil yang mereka pakai mengharamkan itu masih utuh dalilnya. Karena sumbernya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang berubah apa? Pendapat mereka. Karena pendapat kalau pendapat itu bisa bisa berubah-ubah. Tapi kalau dalil nggak bisa diakal-akalin. Paham maksudnya ya? Jadi sangat disayangkan orang-orang yang dulu masya Allah haram minta-minta, haram misalkan eh, muncul dalam apa? Nam berdakwah dengan televisi haram katanya. Dalil yang mereka pakai itu ada. Kalau Allah kalau Rasul. Sekarang dalilnya itu masih utuh. Hingga saat hingga apa? Akhir apa? Akhir zaman nanti dengan Allah Taala. Tapi pendapat mereka yang berubah-ubah. Karena pendapat, ingat-ingat. Jadi kalau standar itu adalah ya pendapat itu loh. Kok Ustaz Anda kok berubah ya? Apa yang berubah? Pendapatnya. Dalilnya berubah enggak? Kalau dalil masih utuh. Nah, itu dalilnya itu yang kita ikutin. Nah, kalau orangnya enggak diikutin, karena pendapat seorang itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kira gitu ya. Jadi pendapat seorang kan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu ketika zamannya masih sulit ya berdakwah televisi, nah, haram. Karena perkembangan zaman akhirnya sekarang banyak apa? Nah, barakallahu fiu siaran-siaran atau banyak kemudahan akhirnya diperbolehkan. Allah musta'an jangan ya jadi jadi sudah kita lewati faedahnya, ikutilah perkembangan zaman dengan dalil. Jangan dalil itu diajak untuk mengikuti perkembangan zaman. Paham ya? Nah, kalau dalil diajak untuk mengikuti perkembangan zaman, biasanya kalau dia tidak bisa mengendalikan dan meletakkan di tempatnya, justru dalil terkalahkan dengan perkembangan zaman. Tapi ikutilah perkembangan zaman dengan dalil sehingga kita pun tenang, tenteram dengan dalil tadi itu. Nah, seperti itu. Wa yaqul dan Imam Syafi'i juga mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istab man istabarat lahu sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yad'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin telah ijma' sepakat bahwasanya barang siapa yang telah jelas bagi dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka enggak boleh baginya untuk meninggalkannya demi menerima ucapan orang lain. Di ucapan orang lain, ucapan selain Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ucapan yang masih memungkinkan ada kekeliruan dan penyelewengan. Oleh karena itu semuanya kembali kepada apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fi din, azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Kita tutup kalau Imam Ahmad di situ. Wal Imam Ahmad rahimahullah taala yaqul dan Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah juga Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau juga mengatakan ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Masyaallah. Kata beliau, aku sangat heran. Heran kepada sekelompok kaum. Mereka mengetahui sanad dalil maksudnya, ya, mengetahui sanad hadis dan sahihnya, tapi justru mereka malah pergi meneri, pergi mengambil pemikirannya Sufyan. Bayangkan itu. Tahu hadisnya sahih, dia malah mengambil pemikiran para tokoh contohnya. Dalilnya kalau Allah kalau Rasul. Kalau dilihat dari dalilnya memang benar ya. Dalilnya memang enggak boleh yang haram ini, tapi nah, tapinya berarti berat ya. Tapi nah gitu. Ini hindari tapi-tapi seperti itu ya. Nah, kalau yang mana dalil enggak sami wa Ini Imam Ahmad sampai apa? keheranan, beliau merasa heran. Aku heran eh, dengan sekelompok kaum yang mereka mengetahui sanad dan kesahihannya, justru mereka pergi mengambil pendapatnya Sufyan. Nah, Sufyan ats saat itu juga punya pengikut. Nah, Wallahu taala yaqul sedangkan Allah taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang mereka menyelisih perintahnya, perintah Rasulullah, itu berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Akan ditimpa pada mereka suatu fitnah, ujian, bala, petaka atau akan timpa pada mereka adab yang pedih. Jadi jangan sampai kita apa? menyelisih dalil. Kalau sudah Allah dan Rasulnya menetapkan ini adalah halal, ini adalah haram, apa kewajiban kita? Sami'na wa ata'na. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya apa? Nah, barakallahu fikum, tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara kemudian dia mencari pilihan yang lain. Wah, ini enggak cocok anak. Anak yang cocok yang ini. Nah, mencari pilihan yang lain itu enggak layak. Nah, kenapa? Karena itu dihitung maksiat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Imam Ahmad mengatakan, "Atadri mal fitnah?" Kamu tahu nggak apa itu fitnah? Eh, orang yang meninggalkan perintah Rasulullah akan ditimpa fitnah. Apa itu fitnah? Al fitnatu asyirk. Fitnah di sini bisa jadi maknanya adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlih an yaqa'a fi qawlihi syai' min az-zaygh fayahlik. Artinya bisa jadi orang tersebut eh, manakala dia menolak sebagian ucapan Rasulullah akan ada sesuatu di dalam hatinya berupa penyelewengan akhirnya dia binasa. Allah musta'an. Jadi jangan sampai kita eh, barakallahu fikum mencaci maki atau menghina atau menolak dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dikarenakan apa?